apa yang dikatakannya. Tidak mungkin salah. Walau khalafa lima qala dan gak mungkin diselisihi apa yang sudah diucapkan olehnya. Wa huwa indama qala dan dia sesuai dengan apa yang dikatakannya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Demikian dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah sebagai aqidah keyakinan seluruh kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala ucapannya hak. Janji Allah adalah hak. Berita-beritanya adalah hak. Apa yang Allah katakan adalah hak. Semuanya kebenaran. Fainahu kama qala yani la yatatarraq ilaihi syakkun abada. Dikatakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Ya yakni nggak akan terbetik satu keraguan sedikit pun dari apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abada, selama-lamanya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an berkali-kali dengan tiga lafaz. Ya. La syakka fih, tidak ada keraguan padanya. Wala miryata fih, enggak ada keraguan padanya dua-duanya miryah dan juga syak dan juga makna kalimat yang lain semakna dengan itu ini keraguan tidak ada keraguan berarti yang ada adalah kepastian apa yang dikatakan oleh Allah pasti pasti pasti tidak perlu diragukan nggak perlu ada kegelisahan Qala Allah Ta'ala, "Wa man asdaqu Allah haditha." Di dalam surat An-Nisa ayat 87, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Siapa yang lebih benar daripada Allah ucapannya? Hadis di mana ucapan? Wa man asdaqu Bukan pertanyaan, tetapi pernyataan. Dalam bentuk pertanyaan. Siapa? Yang lebih benar ucapannya daripada Allah. Artinya tidak ada. Yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW setiap berbicara memulainya dengan muqaddimah. Inna asdaqal kalami kalamullah atau ahsan al hadis kitabullah sebenar-benar ucapan-ucapan Allah sebaik-baik ucapan-ucapan Allah selalu setiap khutbah mesti di mukaddimah dengan ikrar bahwa sebenar-benar ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam surat An-Nisa ayat yang 123 Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan lafaz yang berbeda. Waman minallahi qila. Siapa yang lebih benar dari Allah ucapannya. Tadi hadis pembicaraannya. Qilan ucapannya. Allah ulang sebagai takki dan penegasan bahwa tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Aila ahad asdaqu minallah azza wa jal. Gak ada yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah. Wa idha wa'ada. Dan kalau Allah berjanji atau menjanjikan. fainahu la yukhlifuhu. Maka Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Ini ucapan Imam Al-Barbahari yang kedua. Wala khalafa lima qala. Tidak akan diselisihi apa yang telah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'dallahi la yukhlifullahu Allah wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini janji Allah dan tidak akan Allah menyelisihi janjinya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ikhwani fiddin azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak tahu bukan berarti tidak ada. Tidak tahu bukan berarti tidak ada. Mana? Katanya Allah janji begini. Mana? Kamu tidak tahu. Padahal ada. Ini sehingga Allah katakan Allah kalau berjanji maka wa'dullahi la yukhlifullahu wa'dah. Kalau Allah berjanji, ini janji Allah, maka Allah tidak akan selisihi. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia nggak paham, nggak mengerti. Fa'ida wa'ada fa'innahu la yukhlifu wa'dahu. Allah kalau menjanjikan gak akan Allah menyelisihi janjinya. Wa ida tawa'ada faqad ya'fu. Tetapi kalau Allah mengancam kadang Allah memaafkan. Sehingga jangan disamakan antara ancaman dengan janji. Kalau janji pasti ditepati. Tetapi kalau ancaman kadang Allah memaafkan. Walaupun asal katanya dalam bahasa Arab dari asal yang sama. Waw, ain, dan dal. Wa'ad dan tawa'ud. Atau wa'ad dan wa'id. Tetapi keadaannya berbeda. Dan gak bisa disamakan dan dikiaskan. Siapa yang menyamakan dan mengkiaskan antara keduanya, faqad wabtada. Siapa yang menyamakan keduanya, maka dia tersesat. Mengada-adakan ajaran baru, ajaran sesat. Karena keduanya berbeda, maka tidak boleh dikiaskan dan tidak boleh disamakan. Contohnya Mu'tazilah. Aliran yang lebih mendewakan akal mereka sendiri daripada nas-nas hadis, daripada nas-nas dalil. Sehingga mereka berkata, bukankah ancaman itu juga janji? Barang siapa yang berbuat dosa ini dan itu, kami akan masukkan dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Bukankah ini juga janji? Allah berjanji, siapa yang berbuat dosa dimasukkan neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Hanya saja yang itu janji baik, yang ini janji buruk. Menjanjikan kebaikan, yang ini menjanjikan azab. Sama-sama janji. Apa akibatnya? Akibatnya sangat mengerikan. Mu'tazilah karena menyamakan antara wa'ad dengan wa'id atau wa'ad dengan tawa'ud menyamakan antara janji dengan ancaman akhirnya mereka berkata berarti kalau ada ayat yang menyatakan waman qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu kalau Allah mengancam dengan kalimat siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka akan dimasukkan dalam neraka jahanam kekal di dalamnya selama-lamanya dilaknat oleh Allah Allah murka kepadanya maka siapa yang berbuat perbuatan tersebut ini sudah Allah janjikan masuk neraka kekal dalamnya selama-lamanya. Ini janji pasti ditepati. Apa akibatnya? Akibatnya berarti orang yang berbuat perbuatan tadi membunuh orang muslim kekal dalam neraka. Iya kan? Karena janjinya kekal dalam neraka. Ya hadza ketahuilah bahwa ancaman itu kalau diselisihi itu bukan pengkhianatan. Berbeda dengan janji. Kalau janji diselisihi, itu sifat jelek. Tidak pantas bagi Allah. Allah menyelisihi janji, tidak pantas bagi Allah SWT. Karena menyelisihi janji adalah khianat. Dan khianat bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari sifat tersebut. Tetapi kalau Allah mengancam kami akan masuk ke dalam neraka jahanam, kemudian Allah tidak tepati, Sudahlah, aku maafkan engkau. Sifat apa itu? Pengkhianatan? Bukan. Kalau tidak menepati ancaman, itu adalah afuun, ghafurun, sifat pemaaf, sifat pengampun, dan itu pantas bagi Allah Subhanahu wa taala dan itu sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala Wahuwa afuun ghafur Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah engkau pemaaf. Dan engkau cinta, suka dengan orang yang memaafkan. Maka maafkanlah kami. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Syekh Falil Fauzan dalam syarahnya Ithaful Qari' wa idha tawa'ada faqad ya'fu. Qad dengan fi'il mudhari maknanya kadang-kadang. Qad ya'fu. Qad dengan fi'il madhi bermakna telah dengan tegas, dengan takkid. Tetapi kalau dengan fi'il mudhari maknanya kadang-kadang. Berarti wa idza tawa'ada faqad ya'fu. Kalau Allah mengancam, kadang-kadang Allah memaafkan, tidak menepati ancamannya dan kadang Allah memaafkan. Farqun Bainal wa'di wa tawa'ud. Tidak sama antara janji dengan ancaman. Al-wa'du la yatakhallaf abada. Adapun janji nggak akan diselisihi oleh Allah selama-lamanya. Allah Maha menepati janji. Wa amma tawa'ud adapun ancaman fallahu jalla wa ala qad ya'fu wa yasmah وقد لا يوقع الوعيد رحمة منه سبحانه وتعالى Adapun ancaman, kadang Allah memaafkan, kadang Allah memaklumi, yasmah. Waqad la yuqa'al wa'id, kadang Allah tidak menerapkan ancamannya, rahmatan, karena kasih sayang. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fadlan minhu subhanahu wa ta'ala karena fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang juga dikurangi. Kadang diringankan. Ini bisa saja. Allah mengancam sesuatu, kemudian Allah maafkan. Atau mengancam sesuatu, Allah kurangi. Atau mengancam sesuatu, Allah ganti dengan yang lebih ringan. Barakallahu fiikum. Wal imanu bisyara'i kulliha. Yang berikutnya dari ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala adalah beriman dengan syariat-syariat Allah seluruhnya. Beriman artinya percaya. Kalau itu betul-betul syariat. Benar-benar syariat yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Yajibul iman bisyara'i allati anzalaha Allah. Wajib untuk beriman dengan semua syariat yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya seluruhnya. Ijmalan fil ijmali wa tafsilan fil tafsili. Diimani secara global apa yang diberitakan secara global dan diimani secara rinci apa yang diberitakan secara rinci. Secara global artinya kami beriman bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi Isa, Nabi Musa, dan para anbiya seluruhnya adalah hak. Itu secara global. Bahwa semua apa yang mereka ajarkan adalah hak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim Katakan, kami beriman dengan seluruh apa yang diturunkan atau dengan pertama beriman pada Allah dan dengan seluruh apa yang diturunkan kepada kami. Berarti ajaran Nabi Muhammad SAW. Wa ma unzila ila Ibrahim dan apa yang pernah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kami beriman. Wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbab, wa ma utiya Musa wa Isa dan juga apa yang diturunkan pada Musa dan Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim dan semua apa yang diturunkan kepada para anbiya, kepada para nabi dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membedakan satu dari yang lainnya. Wa nahnu lahu muslimun dan kami kepadanya Islam. Menyerah pasrah. Ikhwan ibn wa kami menyerah pada Allah subhanahu wa ta'ala dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna la nufarriq? Tidak membedakan. Sama-sama kita pakai syariatnya. Bukan itu maknanya. Maknanya tidak beriman sama yang ini menentang yang itu. Tidak seperti Yahudi dan Nasrani. Mereka katanya kami beriman dengan apa yang diturunkan dengan Nabi Musa tapi kami tidak percaya dengan apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Berarti yang beriman dengan yang ini, ingkar dengan yang itu. Demikian pula Nasrani. Kami beriman dengan apa yang diturunkan pada Nabi Isa, tapi kami tidak percaya apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaum muslimin menyatakan kami beriman dengan apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. dan kami juga beriman kepada apa yang diturunkan pada Nabi Musa Nabi Isa, dan para anbiya seluruhnya. Lihat ikhwan ibn Azzaqullah perbedaan kaum muslimin dengan haula. Mengingkari satu rasul saja berarti mengingkari seluruh para rasul. Mengapa demikian? Karena apa yang diajarkan oleh para anbiya sama yaitu beribadahlah pada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka kalau mengingkari satu nabi, berarti dia mengingkari keseluruhan nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kata Allah, kami telah turunkan pada setiap umat seorang nabi yang semuanya mengajarkan anibudullaha wajtanibut tagut. Semuanya mengajarkan satu ajaran yang sama, beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah pada tagut. Baik. Hanya saja ketika syariatnya masing-masing. Allah turunkan syariat sendiri-sendiri. Kita kita lanjutkan ucapan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Kata beliau, dan juga dalam ayat lain, Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab, wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Di surat Al-Baqarah tadi ayat 136 dan yang ini di surat Ali Imran ayat 84. Isinya sama bahwa kita diperintah untuk percaya dengan seluruh para nabi dan seluruh apa yang dibawa oleh mereka bahwa itu hak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fanahnu nu'min al ilahiyah jami'iha. Kata syarih, Fauzan hafizahullah, maka kita beriman dan percaya dengan semua syariat-syariat Allah yang Allah turunkan kepada seluruh para nabi jami'iha wa nu'min bi anna Allah jalla wa ala yashra' li kulli waqtin ma yunasibuhu dan juga beriman percaya bahwa Allah mensyariatkan pada setiap waktu syariat yang sesuai dengan keadaan mereka sesuai dengan zaman mereka Humayan sahdalika. Kemudian Allah mansuhkan dengan nabi berikutnya. Dengan syariat yang sesuai dengan zaman berikutnya. Terus demikian. Datang lagi syariat yang berikutnya. Sampai dibatalkan syariat-syariat itu semuanya dengan syariat yang terakhir yaitu syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Pertama dibatalkan dengan syariat ukhra, syariat yang lain pada nabi yang lain tunasibul ladina ja'u yang mencocoki orang yang datang setelahnya. Min ba'd. Falamma ba'atha Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika bu'itha Muhammadun alaihi salatu wassalam, ketika diutus nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ja'a bi syari'atin rasikhatin ila an taqumas sa'ah maka beliau datang sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi.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 Ikhwani fiddina azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti makna beriman pada seluruh syariat artinya beriman bahwa semua syariat-syariat para anbiya semuanya hak. Benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diajarkan untuk kaumnya masing-masing. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad alaihi wassalam di antara nabi-nabi yang lain. Ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi lima keistimewaan yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumku. Disebutkan beberapa di antaranya. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi ini bersih, suci, dan bisa dipakai sebagai tempat sholat. Kemudian aku diberi syafaat. Uhillat liyal ghanaim. Dihalalkan untukku pampasan perang. Sampai pada kalimat. Wa bu'isa an-nabiyu ila qawmihi khassah. Wa ila nasi kafah. Adapun mereka para nabi diutus pada kaumnya masing-masing khusus untuk Bani Israel, Nabi Musa. Khusus untuk bangsa Ibrani, Nabi Isa. Khusus untuk kaum Madian, Nabi Shu'aib. Khusus masing-masing untuk kaumnya. Adapun aku, bu'istu ilan nas kafah. Aku diutus untuk seluruh manusia. Maka syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah yashmul atau mencakup seluruh manusia. Tidak ada yang berkata bahwa itu nabinya orang Arab. Atau itu nabinya Quraisy Atau itu nabinya Bani Hashim. Tidak. Rasulullah SAW adalah nabi untuk seluruh manusia. Maka Nabi SAW selalu memanggil manusia dengan kalimat Ya ayuhan nas, Ya ayuhan nas. Berbeda dengan apa yang Allah kisahkan tentang para anbiya. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم يا قومي Adapun Nabi SAW, ayuhan nas, wahai manusia, ini seluruh manusia, berkewajiban untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka syariatnya adalah syariat yang lengkap dan sempurna. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Al-yawma akhaltu lakum dinakum. Kalau ada yang bertanya, apakah syarat sebelumnya nggak sempurna? Sempurna. Khusus untuk kaum tertentu. Sempurna untuk kaum itu. Nisbi untuk kaum tersebut. Barakallahu fikum. Maka Allah nasahkan dan Allah katakan manan min ayatin Aunun siha. na'ti bi khairin minha. Apa yang kami mansuhkan, apa yang kami batalkan, maka niscaya kami akan ganti dengan yang sama atau lebih baik. Tidak mungkin lebih jelek. Bagus diganti dengan yang bagus atau yang lebih bagus. Manan min ayatin anunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Akan diganti dengan yang lebih baik atau sama. Paling tidak. Maka syarat-syarat yang dulu bagus tetapi yang terakhir ahsan, lebih lengkap. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala syariatkan ila akhir zaman yasluh akan cocok likulli zamanin wa makan, akan cocok untuk seluruh tempat, seluruh negeri dan sepanjang masa. Walhamdulillah rabbil alamin. Qala al-muallif rahimahullah wa alam anna asy-syira' wal bai'a halalun. إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة من غير أن يدخله تغرير سيقولاني من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم Kaidah berikutnya dari kaidah ahlus sunnah yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah bahwa ketahuilah jual beli adalah halal. Ini kaidah dasar. Mengapa? Karena ada beberapa aliran yang mengharamkan jual beli. Barakallahu fikum. Maka itu aliran jelas sesat. Mengapa? Karena disebutkan dalam ayat dan hadis tentang masalah aturan jual beli, syarat-syarat jual beli yang menunjukkan bahwa jual beli itu halal. Wa'lam anna syira wal bay' menjual dan membeli halalun sesuatu yang halal. Idza bi'a fi aswaqil muslimin kalau dijualnya barang-barang tadi di pasar-pasar kaum muslimin dengan hukum dari Quran dan Sunnah. Kita buat Sunnah. Min ghairi an yadkhulahu tagrirun. Tanpa dimasuki tagrir. Tagrir artinya gharar. Gharar adalah mengandung penipuan. Atau mengandung apa? Untung-untungan Hah? Nah, gharar. Seperti kamu bayar uangnya dan kamu lempar ini. Yang kena dengan lemparanmu itu buat kamu. Bisa dapat yang mahal, bisa dapat yang murah. Itu ada horor namanya. Ada spekulasi. Ada lotre. Ada unsur itu. Jangan. Maka boleh jual beli selama tidak ada unsur lotre. Bayar al-munabadah. Jual beli dengan melempar. Jual beli dengan menebak. Jual beli dengan apa lagi? Semua itu sejenis. Dengan melempar. Dan saya pengen yang mahal itu. Nih uangnya. Yang kena yang murah. Dia rugi. Kalau dapat yang mahal dia untung. Itu undian, tidak boleh. Audulmun atau kedoliman. Tidak boleh jual beli kalau di dalamnya ada kedoliman. Ya, ini penipuan misalnya. Atau menyembunyikan aib. Itu kedoliman juga. Curang. Mengurangi timbangan. Mengurangi takaran mengurangi ukuran itu juga zalim. Au ghadrun pengkhianatan. Au khilafun lil Quran atau menyelisihi Al-Quran atau menyelisihi ilmu yang menyelisihi sunnah. Barakallahu fiikum. Apakah menyelisihi Quran dan sunnah karena jual belinya dengan cara riba? itu juga haram. Maka hukum asalnya jual beli itu boleh selama tidak ada kedoliman, selama tidak ada penipuan, selama tidak ada kecurangan, selama tidak ada pengkhianatan, selama tidak ada unsur untung-untungan, unsur judi, selama tidak ada penyelisihan terhadap Quran dan Sunnah. Kita akan baca syarahnya insya Allah pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. والله تعالى أعلم بالصواب وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا